Suaranya agak jelas ini. pada halaman 215. Kita masih dalam lanjutan dari kalamnya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. kalamnya Hafid yang dinukil pada halaman 214. Lanjutannya Faqala rahimahullah ta'ala waqad ukhtulifa fil muradi birruh al-mas'ul anha al-mas'uli anha hal yarruhul lati taqumu bi al-hayatu awir ruhu al-madhkur al-madhkuratu bi qouli ta'ala yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa awir ruhu al-madhkur bi qouli ta'ala yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa wa fi qouli ta'ala tanazzalul tanazzalul malaikatu war ruhu fiha dan telah diperselisihkan dalam perkara yang dimaksud dengan lafat roh yang ditanyakan tentang roh tersebut. Ini ada persisian. Roh apa di sini? Roh yang dimaksud dengannya, roh ini yang dimaksud dengannya adalah apakah roh yang terkait dengannya malaikat atau yang selainnya. Hal yarruhul lati takumu bi al hayatu. Roh yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh siapa? Oleh Yahud. Yang ditanyakan ini apakah roh yang dengan roh itu kehidupan ini bisa tegak. Alat takumu bi al hayatu yang mana sifat hidup itu bisa wujud ada sifat hidup dengan adanya roh. Ataukah roh yang tadi ditanyakan adalah roh yang tersebut dalam firman Allah Ta'ala Yawma yakumur ruhu wal malaikatu soffa Pada suatu hari yang roh itu berdiri dan para malaikat dalam keadaan berdiri berbaris-baris. Apakah yang dimaksud dengan roh adalah roh yang dalam ayat ini? Dan juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. soal ini siapa? Yang mana? anna su'ala innama yaqau bil ada amma la yu'raf illa bil wahyi. Dan orang yang berpegang teguh dengan roh yang makna kedua. Makna yang kedua yaitu apa? Roh yaitu Jib, Jibril. Yauma yakumur ruhu ini Jibril. Wal malaikatu. Ini Jibril dari kalangan para malaikat. Ini penyebutan umum setelah khusus. Kalau ayat yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha penyebutan khusus setelah umum. Dan roh dalam dua ayat ini adalah maksudnya Jibril alaihissalam. Dan roh yang pertama yang dimaksud dengan pertanyaan tadi adalah roh yang dengan roh itu kehidupan bisa tegak, bisa wujud. Watamassaka man qala asani yani roh yang terkandung dalam ayat tadi yauma yakumur ruhu anazzalul malaikatu war ruhu fiha Kenapa aku berpangkat dengan makna yang kedua roh bermakna Jibril karena pertanyaan hanya saja bisa terjadi dalam kebiasaan yang ditanyakan dari perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali dengan wahyu. Jadi roh bermakna Jibril ini pertanyaan yang keluar dari adat kebiasaan yang nggak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Bahwasanya Jibril dinamai roh. Jibril dinamai roh itu adalah nggak mungkin bisa terwujudkan nama tersebut kecuali dengan wahyu. Ini yang dikatakan watamassaka man qala bisani. Warruhul lati bihal hayatu. Ini yang pertama tadi. Qad takalaman nasu biha qadiman wa hadisan sedangkan ruh yang kan yang dengan ruh itu kehidupan bisa ada, ini roh yang maknanya sudah diketahui telah dibicarakan oleh manusia dulu dan sekarang. Sudah jadi sudah jadi bahan pembicaraan roh kalau maknanya apa? Nafas maknanya jiwa. Maknanya dengan roh itu jiwa bisa hidup, kehidupan bisa ada. Yang jiwa yang kehidupan itu membutuhkan roh. Apa? Bikhilafir ruh al-madhkur, beda dengan roh yang tersebutkan dalam ayat tadi yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha, beda dengan roh yang tersebut dalam dua ayat ini. Fa inna aktsaran nasi la ilma lahum bihi. Sesungguhnya kebanyakan manusia mereka tidak memiliki ilmu tentang roh yang termaksud dengan ayat Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Ini kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu tentangnya. Baliyah min ilmil gaib. Bahkan roh yang dimaksud dengannya adalah Jibril. Ini termasuk ilmu gaib. Perkara yang gaib. Bikhilafil ula. Beda dengan roh yang makna pertama yaitu yang dengannya dengan roh ini kehidupan bisa tegak. Kehidupan yang membutuhkan roh. Apa? Seperti hewan, manusia, jin, malaikat. Ini punya roh ya dengan roh itu bisa hidup. Apa? ada roh yang terkait dengan penamaan untuk Sebagian makhluk nama dengan roh, yaitu seperti Jibril, ini tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Mahfum? Waqad atlaqallahu lafdhur ruh ala wahyi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan lafaz ruh secara mutlak pengungkapannya pada wahyu. Ini wahyu dinamai dengan roh. Fi qouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikian juga dengan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad berupa roh min amrina dari perintah kami Ini wahyu disebut dengan roh. Jadi pengungkapan lafaz roh bisa pada wahyu atau untuk wahyu. Wa biqauli ta'ala yulqir ruha min amrihi ala man yasha. Juga dalam firman Allah Ta'ala yulki ruha. Allah memberikan roh min amrihi dari perintahnya Allah Ta'ala atas siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan roh juga bisa diungkapkan dengan makna kuat, kekuatan. Dan roh juga bisa diungkapkan dengan makna sabat, ketetapan. Roh juga bisa diungkapkan dengan makna nasr, yaitu pertolongan dan kemenangan. Fi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala wa ayyadahum bi ruhim minhu. Wa ayyadahum dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan berupa roh dari Allah, yakni An-Nasr. Wasabat dan kuat, kekuatan, ketetapan dan kemenangan dan pertolongan Allah memperkuat mereka dengan kemenangan dan kekuatan dan tertapan darinya. Jadi roh itu pengungkapannya dalam Al-Quran bisa bermakna wahyu. Bisa bermakna kekuatan. Bisa bermakna Jibril. Ini semuanya adalah lafat-lafat roh yang tertera dalam Al-Quran. Kemudian roh yang ditanyakan oleh Yahud kepada Rasulullah SAW Ya Abul Qasim, maruh Wahai Abul Qasim, ini wahai Muhammad. Apa itu ruh? Kemudian jawab, Kul ruhu min amri Rabbi. Wa ma'utitum illa qalila. Atau wa ma'utu illa qalila. <clears throat> Ruh tadi adalah ma, makhluk. Adapun roh yang dia itu wahyu bukan makhluk. Ruh yang itu kekuatan adalah makhluk. Ruh yang itu Jibril adalah makhluk. Tergantung siapnya, tergantung siakul kalam. Konteks kalam. Dan roh juga bisa diungkapkan pada Jibril, wala Jibril. Fi iddati ayat dalam beberapa ayat. Idda, beberapa ayat. Dari sifat roh diungkapkan pada Isa ibni Maryam. Isa juga disebut dengan roh. Jibril disebut dengan roh. Alaihissalam. Walam yakwa Qur'ani tasmiyatu ruhi bani Adam ruhan. Kemudian Ibnu Hajar melanjutkan ungkapannya, perkataannya dan tidaklah terjadi dalam Al-Qur'an penyebutan ruh rohnya Bani Adam dengan penyebutan roh bal samaha nafsan bahkan roh untuk Bani Adam itu dinamai nafas dalam Al-Quran jadi roh untuk Bani Adam ini penyebutannya dalam Al-Quran namanya adalah nafas perhatikan nafas. Kalau fa'nya disukun ini mananya jiwa ataupun roh tadi. Kalau nafas ya nafas. Ya kan? Nafsun jamaknya nufus atau anfus. Ya kan? Kalau nafas jamaknya anfas. Nafasun jamaknya anfas. Kalau nafsun jamaknya nufusun dan anfus. Kalau nafas ya nafas. Nafas kita ini bahasanya juga nafas. Dan nafas juga bermakna pertolongan. Nafas juga dalam makna pertolongan. Tergantung siaknya ataupun konteksnya dalam sebagian hadis. Adapun yang disebut di sini adalah nafas yajibah. Tidak pernah terjadi dalam Al-Quran penamaan roh untuk Bani Adam dengan nama roh. Bahkan dinamai nafas. Fikoli ta'ala an-nafsul al-mutmainnah. Ini adalah roh. Wa nafsu al-ammaratu bisu. Wa nafsu al-lawamatu. Ini semuanya adalah nafas mananya roh. Ammar makna, maknanya apa? Banyak memerintah dengan keburukan. Inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dalam surat apa itu? Surat apa? Yusuf. Inna nafsa ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguh jiwa itu sangat memerintah dengan keburukan kecuali yang dapat rahmat dari Rabbku. Itu nama ammaratun am, an, nafsul ammaratun bisu wa nafsu allawama wa akhrijhu anfusakum ini bentuknya bentuknya apa jamak ini semuanya menanya roh wa nafsi wa ma sawaha juga nama mananya roh wa kullu nafsin dha'iqatul maut nafsu juga di sini mananya adalah roh tapi penyebutannya bukan nama bukan penyebutan roh tapi disebut dengan apa nak nafas ini rohnya Bani Adam. Wa tamassaka man za'ama bi annaha qadimatun dan juga ada orang yang berpegang teguh bahwasanya punya anggapan bahwasanya roh adalah kodima. Apa mana kodima? Mananya kodima adalah tidak makhluk. Wujudnya tidak ada awalnya. La awalalahu. Itu mananya apa? Kodima. Kalau makhluk dikatakan hadis. Kalau makhluk dikatakan apa? Hadis. Wujud sebelumnya tidak ada. Itu namanya hadis. Alul kalam menyebut makhluk dengan hadis. Nah, kodima lawan daripada hadis, daripada hadis. Maknanya apa? Tidak ada awalnya wujudnya tidak ada awalnya seperti wujudnya Allah la awal lahu. Berpegang teguh dengan keyakinan ini kenapa? Karena roh diidofakan kepada Allah biidofatiha. Nah, Damirha ini kembali kepada roh karena roh itu roh itu diidofakan kepada Allah. Fi qouli ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi dari rohku katanya. Jadi mudafnya kepada Allah, ruhi, ruhi ana, roh saya. Mahfum? Nah, mudaf kepada Allah ini dianggap bahwasanya ini adalah idafatu idafatu sifat lidzat yang dia bukan makhluk. Yang dia bukan makhluk. Sehingga dikatakan kodima Makna kodima adalah bukan makhluk. Ini yang diinginkan. Alasannya karena roh di situ muta kepada Allah min ruhi. Muta kepada ya mutakalim. Min ruhi ana. Dari rohku. Jawabannya wala hujjata fihi. Kata Ibnu Hajar rahimahullah tidak ada hujjah dalam penetapan dengan ayat ini bahwasanya roh itu adalah qadimah bukan makhluk. Ini enggak ada hujah dalam dengan dalam ayat ini terkait dengan penetapan roh itu adalah bukan makhluk. Awalnya tidak ada awalnya. Perhatikan. La awal lahu. Kenapa? Karena masalah idhofah ini ada rinciannya. Perhatikan. Perkara idhofah itu ada rinciannya. Beliau mengatakan ini Ibnu Hajar, ini masih dalam perkataan Ibnu Hajar, li'annal idhafata taqau ala sifatin takumu bil mausuf kal ilmi wal qudrah. Karena idhafa itu bisa terjadinya pada suatu sifat yang sifat itu tegak dengan yang disifati. Artinya tidak lepas dari yang disifati kal ilm wal kudro, Gak mungkin ilmu itu berdiri sendiri. Dan yang memiliki ilmu berdiri sendiri ada dua dat, satunya ilmu, satunya yang memiliki ilmu berdiri masing-masing. Ini alim, ini ilmunya berdiri masing-masing, nggak mungkin. Demikian kudro, kekuatan, kekuasaan, ini nggak mungkin itu kemampuan, nggak mungkin kemampuan itu berdiri sendiri. Kemudian yang memiliki kemampuan berdiri sendiri. Ini perkara yang mustahil. Karena ini adalah makna. Ya kan? Ilmu makna. Kudrat juga makna. Mahfum? Wa alama yanfasilu anhu. Karena idafa itu juga terjadinya pada suatu perkara yang terpisah dari yang disifati. alamayan fasilu anil mausuf maksudnya. Hu ini domir kembali kepada al mausuf. Idafa itu takau ala sifatin takumu bil mausuf wa takau ala malayan fasilu. wa alamayan fasilu bukanlah. wa alamayan fasilu anil mausuf anhu. Anhu ini adalah anil mausuf. Perhatikan. Ini apa yo kereta geradak ini. Hah? Coba kipas ini di. Kipas itu di. Enggak suka enggak kipas. Baik. berarti wa alama yanfasilu. Idhafah itu takau ala sifatin takumu bil mausuf wa takau <coughs> alama yanfasilu anil mausuf. Perhatikan. Idhafah itu terjadinya atau jatuhnya bisa pada sifat yang sifat itu tegak ataupun wujud dengan yang disifati seperti ilmu, seperti kudro Nggak mungkin ilmu itu berdiri sendiri. Kudrah berdiri sendiri ini nggak mungkin. Dan apa tadi sesuatu yang terpisah dari yang disifati seperti baitullah, kabaitillah. Kalimat kita baitullah. Baitun berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri, enggak nempel antara bait dengan Allah. Paham? Seperti kita kita bilang, ibnuka, anakmu. Mahfum? Masa anak itu nempel dengan, menyatu dengan kamu. Ibnuhu. Nah, kan seperti kitabi. Nggak mungkin kitab ini nempel dengan saya. Sebagaimana kita katakan apa? Kuati kekuatanku. Ilmi, ilmuku. Dan yang semisalnya. Baik. Seperti Baitullah, Naqatullah, eh, Naqatillah. Naqat itu apa? Un onta. Ontanya Allah. unta didapatkan kepada Allah. Rumah didapatkan kepada Allah. Tentunya rumah dan unta ini tidaklah tegak wujud bersama Allah seperti ilmunya Allah, kudranya Allah. Ini beda. Faqauluhu ruhullah min Adal Kobil. Maka perkataan Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini juga dari semakna dengan tadi. Bukan kok kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah. Bahwasanya ruh adalah rohnya Allah. Begitu maksudnya. Atau sesuatu yang itu nempel dengan Allah? Tidak. Tapi kekuatannya Allah. Nah, kekuatan yang diberikan kepada kepadanya. Fakuluhu ruhullahi min hadal qabil. Qabil itu sisi, dari sisi ini. Qabil maknanya sisi. Nahum, qabil itu maknanya apa? Si, sisi. Taib, Jalan akhir. Intah kalamuhu rahimallah. Habis kalamnya Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi tidak ada dalil bahwasanya penetapan roh adalah kodima. <clears throat> Apa kodima? Tidak makhluk. <clears throat> Dan kalau makhluk katakan apa? hak? Hadis yang dulunya nggak ada kemudian ah, ada namanya hadis. Jamaknya hawadis. Qala Ibnu Abbas rahimahullah taala yakni min babi idhafatil makhluk ila khaliqihi. Nah. Ruhu Adam wa ruhu Isa alaihi salam kulluha min babi idhafatil makhluk ila khaliqihi idhafatu tasyrifin wa takrimin kana qatillahi wa baitillahi wa rasulillah yaitu yang dimaksud dengannya masuk dalam bab idhafatul makhluk ila khaliqihi seperti ruh Adam ruh Isa alaihi wassalam masuk dalam bab semuanya bab idhafatul makhluk kepada yang menciptakannya itu Idhabatut tasrif. Ini ingin menjelaskan seperti Baitullah itu apa yang mudah kepada Allah tapi dia itu terpisah daripada Allah. Perkara yang mudah kepada Allah yang itu terpisah daripada Allah adalah itu betul makhluk kepada yang menciptakannya. Mahfum? Yang dengan saya Syekh bin Bas di sini yakni mimbabi idapatul makhluk ila khaliqihi. Dari bab idapanya eh, menyandarkan makhluk kepada yang menciptakannya. Seperti ruhu Adam, ruh Isa alaihissalam seluruhnya dari bab idapatul makhluk ila khaliqihi. idapatul tasrifin. Idhafah yang makna tasrif, kemuliaan. Seperti naqatullah, baitullah, ruhullah. Nah, dikatakan ruhullah, Isa ruhullah. Ya kan? Ruh di sini maksudnya adalah min idhafatil makhluk ila khaliqihi untuk memuliakan kemuliaan yang diidopakan. Seperti Quran kitabullah. Nah. Kalau yang Qur'annya memang dia adalah kalamullah. Tapi kalau yang di maksud dengan bacaan kita, nah ini makhluk. Perhatikan. Jadi di sini yang dikatakan oleh Ibn Bas, fakuluhu ruhullah min bab kabaitillah wa naqatillah ini perkara yang terpisah dari Allah. Itu idafatul makhluk li ila khalikihi. Kalau seperkara yang enggak terpisah dari yang disifati, ini idafatul sifat li mausufihi. Seperti ilmu, kudra ilmu Allah. Kudratullah ini adalah idafatul sifat li mausufihi. Ini perkara yang enggak terpisah dari Allah Ta'ala. om, Itu rinciannya. Seperti Rasulullah, Baitullah, Nakotullah, ini patut tasrif. Kalau ardullah, patut milik. om, Ardullah, ibadullah. Nah, ini dapat apa? Dapatul milik. Faedahnya adalah miliknya Allah tidak ada sisi kemuliaan. Kalau ini seperti naqatullah ya memang itu miliknya Allah, tapi sisinya ada sisi keutamaan yang khusus. Harus dimuliakan Baitullah ya miliknya Allah, cuma ada sisi makna khusus untuk dimuliakan. Qala al-Hafidz rahimahullah taala asani idhaf wa oh ya idhafatu takhsisin wa tasyrifin ya fauqa al-idhafati al-amalati bimana al-ijad. Idhafah yang kedua, idhafah taksis. Idhafah mananya adalah pengkhususan. Watasrif kemuliaan. Idhafah ini adalah di atas idhafah yang umum. Idhafah umum maknanya adalah ijad. Idhafah umum itu maknanya al-ijad. yang dari kata aujada yujidu ijad mewujudkan. Fal idhafatu ala salasi marotibah. Maka idhafah itu di atas tiga tingkatan. Idhafatu ijadin. Satu. Idhafah yang dikatakan idhafah untuk mewujudkan. Wa idhafatu tasrifin. Idhafah yang idhafah memuliakan. Wa idhafatu sifat dan idhafah sifat. Ilmu Allah wa kudratullah ini adalah idhafatu sifat lil mausuf min ruhi juga itu disebut min idafatu sifat lil mausuf min ruhi. Taib. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Inta kalamu rahimahullah ta'ala. Qala bin Basri rahimahullah ta'ala wa yudhafu ilaihi idhafatu sifatin wa yudhafu ilaihi perkara yang didhafakan kepada Allah adalah idhafatu sifat ka ilmillah wa quwatillah wa idafatir ila dat ila ila wa idafatid dat ila kismai wa idafatud dat ila kis ala kas ala kismaini dan perkara yang disandarkan atau yang dihidupkan kepada Allah ada idafatus sifat seperti ilmu Allah ilmunya Allah kekuatannya Allah dan ada idafatu idafatun ila dat ila zat diidhafahkan kepada yang lainnya. Seperti tadi Baitullah. Baitulin zat mutai kepada yang lainnya, kepada Allah. Ini kita patut tasrif. Arab bumi, langit sama ini zat mutai kepada Allah sama Allah. Ardullah. Ini kita patut. zat kepada yang lainnya bisa maknanya tasrif, bisa maknanya sekedar apa? Untuk menunjukkan miliknya yang diidopakan, yang diidopai. Wa idofatut dat ala ini dan idofatut dat pada yang lainnya ada dua bagian. Idofatut dat ila goiriha, maksudnya ala kismaini. Ini ini dat ila goiriha. Zat diidofkan pada yang lainnya ada dua bagian. Satu idafatu makhlukin ila khalikihi ka ardillah wa sama'illah. Yang pertama, idafatu makhluk kepada yang menciptakannya seperti ardullah, buminya Allah. Sama Allah langitnya Allah. Ini idafatu dat ila goiriha. Ard, dat. Sama, dat. Mutak kepada yang lainnya. mutak kepada Allah Maknanya adalah miliknya Allah. Buminya Allah, langitnya Allah. Allah yang memiliki. Malik. Hmm, yang kedua, wa idafatu tasrifin wa takrimin ma'anna idafatu makhlukin. Yang kedua adalah idafatu tasrif idafah yang mananya kemuliaan. Padahal dia adalah idafatu makhluk. Kabaitillah wa naqatillah. Baitun makhluk, naqa makhluk. Diidofakan kepada Allah, maknanya adalah untuk memuliakan yang diidofakan. Tasrifin wa takrimin. Ya kan? Seperti masjid, baitullah. Berarti itu perkara yang dimuliakan. Masjid itu. Naqatullah yang dimuliakan harus diagungkan. Baitullah apa? Ka'batullah. Itu harus diagungkan. Perhatikan, Brahman. Wala musahata fil istilah. Kata saya bin Bas tidak ada kesempitan dalam membuat istilah idat Su'ila salasun salasu aksamin au kismaini. Suma su'ila kismu kismaini. Tidak ada kesempitan dalam membuat istilah apabila dijadikan tiga bagian ataupun dua bagian atau bagian kedua dibagi dua, nggak masalah. Ya kan? Idafatu makhluk ila khaliqihi itu dua bagian. Idafatul milik wa idafatu tas tasrif. Apa? Idafatul makhluk li khaliqihi ila Allah Ta'ala itu ada dua bagian. Perhatikan. Makhluk yang diidolakan kepada Allah itu ada dua bagian. Yang maknanya sekedar milik-miliknya Allah. Tidak ada kelebihan apa-apa. Yang kedua ada miliknya Allah tapi ada kelebihan yang lain yaitu apa? Memuliakan seperti Ka'bah. Ka'bah adalah miliknya Allah. Tapi di situ ada makna khusus yaitu apa? Untuk Ka'batullah memuliakan Ka'bah tadi. Rasulun. Ya kan? Rasulun. Rasulullah. Ya miliknya Allah. Ya. Memiliki kemuliaan yang khusus. Ya ini. Allah yang mengutus. Jadi utusannya Allah. Bukan sembarang orang. Beda dengan Abdullah. Nah. Abdullah. Kalau yang disebut adalah selain kemuliaan adalah cuma miliknya Allah secara mutlak. Seperti ardullah. Nah kalau itu apa kepada kepada Allah ini dari si makhluk makhluk yang diidopkan kepada Allah ada dua bagian. Mau dikatakan summa su'ilal kismu tsani ini. Kemudian bagian yang kedua dijadikan dua bagian lagi. Yang tadi yang pertama dan yang kedua tadi itu tuh makhluk inilah khaliqihi dan yang kedua idhafatu tasrifin wa takrimin ma'a makhlukun juga. Mafhum? Ma juga sedangkan dia juga makhluk. Seperti kita katakan masjid ini adalah makhluk. Ya kan? Kemudian bumi juga makhluk. Tapi masjidullah dengan ardullah ini dua dat yang mudah kepada Allah beda makna. Beda kedudukan. Satunya sekedar miliknya Allah, buminya Allah. Kalau masjidnya Allah ada sisi kemulia, kemuliaannya. Masjid yang miliknya Allah, tapi ada kemuliaannya. Maka dikatakan idafatun idafatun litasrif untuk memuliakan. Nggak mungkin itu adalah masjid sifatnya Allah. Ka'bah sifatnya Allah. Lain dengan seperti mudhaf yang itu sifat. Seperti ilmu Allah, Seperti apa? Kuwatullah, kudratullah. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang diajukan kepada saya bin Bas, soalnya, berarti soal ahsanallahu ilaik. Sebelum bertanya menyampaikan doa, mendoakan kebaikan kepada saya kepada saya bin Bas, semoga Allah berbuat bagus kepada engkau ya ya Syekh. Ahsanallahu ahsanallahu ilaika. Al makhlukun eh, al makhluku ma'rufun annahu bi'izadillah makhluk ini ma'ruf bahwasanya biijadillah. Apa mana apa, apa mana biijadillah? Eh? Allah yang mewujudkan. Makhluk itu sudah jelas bahwasanya itu memang Allah yang mewujudkannya biijadillah. Dengan Allah yang mewujudkan maka makhluk tadi wujud. Jawabannya lau ala ini akan tapi apa yang Allah wujudkan itu ada dua bagian. Taratan yakunu min babil ijad fakot wa taratan min babi dzalika ma'a tasrif wa takrim li ajlil idofa. Memang makhluk itu jelas Allah yang mewujudkan, tapi di sana ada dua bagian. Tarotan kadang, ya kan? Dari bab Ijat Allah yang mewujudkan, dan kadang dari bab Allah yang mewujudkan bersamaan dengan ada sisi kemuliaan. Dikarenakan idhofah tadi diat disebabkan adanya idhofah kepada seperti Ka'bah. Allah yang mewujudkannya. Ya kan? Rasul Allah yang mewujudkannya. Tapi ada kekhususan yang terkhusus yaitu ini bentuk kemuliaan dengan idhofah tadi. Dengan sebabnya adanya idhofah. Ini maksudnya. Qala al hafiz rahimahullah taala waladhi yatul al anna ruha makhluqatun umum qawlihi ta'ala. Dan yang menunjukkan bahwasanya roh itu adalah makhluk. Apa yang menunjukkannya? Keumuman firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay'in." Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, di antara sesuatu tadi yang Allah ciptakan adalah adalah ruh. Maka roh adalah makhluk. Wa huwa rabbu kulli syai'in dan Allah adalah Rabb yang memiliki dan yang mengatur segala sesuatu. Nah, di antaranya adalah roh. Dan juga Allah Ta'ala Rabbukum wa Rabbu ma'abaikum al-awwalin. Nah, wal arwahu marbubatun. Dan arwah itu roh-roh itu adalah marbubah. Apa nama marfu'ah? Dimiliki. Al-arwahu marbubatun. Roh-roh itu adalah dimiliki. Wa kullu marbubin makhlukun. Dan semua yang dimiliki adalah makhluk. Makhluk Rabbil Alamin. Ciptaannya Rabb semesta alam. Karena mana Rabb adalah Malik. Mana Rabb adalah ma? Malik yang memiliki. Eh. Perhatikan. Entah kalamu rahimahullah ta'ala habis. Kalamnya Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala. Qala bin Basri rahimahullah ta'ala wa kullu marbubin makhlukun eh, makhluku rabbil alamin seluruh yang dia dikatakan marbub adalah makhluknya Rabb semesta alam. Yasluhu idhafatul makhluk ila khalikihi. yakni makhlukun li rabbil alamin ala takdirillam dibenarkan diidofakan makhluk tadi kepada yang menciptakannya yaitu makhluknya Rob semesta alam dengan takdir lam. Karena takdir al idhafah itu bermakna apa? Min dan bisa mana apa? Apa? Lam. Dan mana lagi satunya apa? Fi. Ya kan? <clears throat> Taib. Idhafah itu bisa takdirnya maknanya min dari atau milik milik seperti babul bait pintu bagi rumah. Kalau dari seperti apa? Eh? Ah, Khotamu hadidin. Cincin dari besi. Itu contoh yang sering kita dengar dalam ilmu nahwu. Kalau al-Hafidh rahimahullah ta'ala, qawlu ta'ala li Zakaria. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan sungguh telah ciptakan engkau dari sebelumnya. Walam taku saya dan kamu belum pernah terjadi sesuatu, belum pernah ada engkau sesuatu. sesuatu. Wadal khitabu li jasadihi wa ruhihi ma'an. Maka oleh itu roh itu adalah makhluk. Khitab ini kata Ibnu Hajar untuk jasadnya Zakaria dan untuk rohnya sekalian. Lakat kolak tuka. Sungguh aku telah menciptakan engkau. Engkau siapa Zakaria? Berarti engkau sama rohmu juga makhluk ciptaanku. Yang sebelumnya engkau tidak ada, wahai Zakaria. Maka dengan wujudnya Allah yang wujud maka menjadi ada, maka dia makhluk. Ini maksud dengannya wadal khitabu ini yang dimaksud dengannya wadal khitabu li jasadi wa ruhihi ma'an dan inilah yang diinginkan bahwasanya apa? Roh itu adalah makhluk. Wa min qawlu ta'ala hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya kan? Maka insan adalah dikatakan insan yang dia itu hidup punya roh, maka insannya juga makhluk, rohnya juga makhluk. Ini yang diinginkan oleh Ibn Hajar. Wa qawlu ta'ala wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian. Dan kami membentuk kalian. Jadi terbentuknya kita. Wujudnya kita bersama roh-roh kita semuanya adalah makhluk. Kulna, sawa'un kulna, inna qawlahu khalaqna yatanawalu al arwah wal ajsad ma'an au al arwah bakot. <clears throat> Sama saja kami katakan kholakna ini mencakup roh dan jasad seluruhnya atau cuma mencakup roh saja. Semuanya adalah menunjukkan bahwasanya roh itu adalah makhluk. ma'bum. Wa min hadis dan diantara hadis-hadis yang sahihah hadisu Imran bin Husain radhiyallahu anhu anhuma Kanallahu Allah wa lam yakun sayun ghairuhu. kanallahu Apa makna Kanallahu? Apa makna Kanallahu? Allah? itu ada. Walam yakun sayun ghairuhu, tak pernah ada sesuatu selain Allah. Kemudian selain Allah itu ada. Berarti adanya selain Allah adalah semuanya adalah makhluk. Nah, berarti semua selain Allah adalah makhluk. Kan Allahu walam yakun sayun ghairuhu. Adapun dalam lafaz kan Allah walam yakun sayun ma'ahu ini lafaz yang taif. Sebagian alulilam dan dalam Syekh Nasir Albani yang pernah kita pelajari dulu berapa waktu yang lalu sudah lama sekali pernah kita baca dalam taliknya Syekh Nasir untuk Al-Aqidah ya Syarah Aqidah ya Karena Allah walam yakun sayun ma'ahu. Ini adalah lafad yang tidak sahih. Ya benar walam yakun sayun gairuhu. Mafhum? Jadi Allah itu ada dan tidak ada sesuatu sama sekali selain selainnya, selain Allah. Berarti wujudnya selain Allah adalah dari Allah yang mewujudkannya. Biijadillahi ta'ala. Waqat takut damat tambihu alaihi fi kitab bada'il khalq. Kata Ibn Hajar. Telah lalu. Perkara ini diberikan suatu pembicaraan ataupun suatu isyarat ke sana dalam kitab Bada'il Khalq dalam Sahih Bukhari di awal kitab. Waqat waqa ittifaqu dan telah terjadi kesepakatan ala annal malaikata makhlukun wahum arwahun telah terjadi kesepakatan bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk wahum arwah dan mereka adalah para makhluk Allah yang dikatakan arwah dan juga hadis wa hadisul al arwahu junudun mujannadah arwah itu roh itu adalah ibaratnya tentara-tentara yang di Nada yang di apa di? Dibariskan. Dipimpin. Wal junud mujannada la takunu illa makhluqatan. Junud Nada tadi itu berupa roh tadi itu nggak mungkin wujud kecuali dikatakan dia itu makhluk. Wa qad taqaddama hadzal hadisu wa sarhuhu fi kitabil adab. Telah lalu hadis ini dan juga sekalian penjelasannya dalam kitabul adab. Taib. Wa hadisu Abi Qatadah anna Bilal radhiyallahu anhuma qala. Itu ada hadisnya Abu Qatadah. Bahwasanya Bilal radhiyallahu anhuma yani Abu Qatadah dengan Bilal semoga Allah meridai keduanya qala. Qala Bilal lama namu fil wadi tatkala mereka para sahabat tidur di lembah. Al-wadi mananya lembah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, akhadha bi nafsi. Alladhi dah bi nafsika. Wahai Rasulullah, yang mengambil jiwaku, dialah zat yang telah mengambil jiwamu. Nah, wal muradu bi nafs yang dimaksud dengan nafas di sini adalah roh secara pasti kotan. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis, "Innallaha qabada arwahakum hina sa'a." Karena penjelasan dari hadisnya Rasulullah SAW dalam hadis ini juga sesungguhnya Allah itu menggenggam ruh-ruh kalian ketika Allah mengendakinya Al-hadis. Kama biqouli ta'ala Allah yatawaffal anfusahina mautiha. Al-anfus adalah ruh. Maka dikatakan makhluk. waktu-takut taqaddama al-kalamu ala baqiyati fawaid hadis fi surati subhan. Telah lalu. Ya kan? pembicaraan tentang faedah-faedah yang lain dari hadis ini dalam surat Subhan. Wa qawluhu fi akhirih wa ma utu minal ilmi illa qalila kadalil aksar. Lil aksar wa ma utu minal ilmi illa qalila dalam hadis yang tadi telah kita baca atau sebelum ini. <clears throat> Demikian kebanyakan aksar kebanyakan para apa? Kitab-kitab induk Riwayatnya wama utu bukan wama utitum. Wa kusmai fi riwayatil hani kusmai eh, hani. Bacaannya kusmaihani. Wa waqa fi riwayatil kusmaihani wa ma'utitum. Bukan wama utu. Ala al masuro masyura. Wama utitum adalah di atas eh, kecocokan dengan bacaan yang sudah masur. Wama uti itu bukan wama utu. Wa yu'ayyidul awal, awal yang mana? Wa ma'utu. Qauluhu fi baqiyati qala al-a'mas hakada fi qira'atina yang memperkuat tentang bacaan wa ma'utu yakni perkataannya al-a'mas hakada fi qira'atina wa ma'utu bukan wa itu Kalau Ibnu Battal rahimahullah taala gorduhu maksud dari apa yang diinginkan gorduhu gorduhu ini kembali pada siapa? Saya bisa jawab. Gorduhu domir doa ini ena marjiuhu. Manjizib. Nah. Ayo, siapa kira-kira? Paris. Eh? Imam Bukhari, nama santa. Gorduhu yang maksud daripada Imam Bukhari mendatangkan riwayat ini wa ma'utitum ya kan atau hadis yang dikatakan di situ ya bal Qasim maruh kul nah, ya kan arruhu min amrillah wa ma'utu atau wa ma'utitum minal ilmi illa qalila Garduhu, maksud daripada Imam Bukhari mendatangkan riwayat ini, membantah Mu'tazilah. Fizamihim dalam anggapannya Mu'tazilah anna amrullahi makhlukun bahwasanya amrullah adalah makhluk. Jadi maksud membawakan bab mana babnya? Babnya dibaca lagi. Innama qauluna lisa'in idza aradnahu an naqula kun fayakun. Ah. Dan membawakan makna amr Bahwasanya mereka mau Mu'tazilah mempunyai anggapan bahwasanya amrullah adalah makhluk. Maka bisa dirinci bisa makhluk, bisa apa? Sifat min sifatillah ta'ala. Bisa perkataan Allah. Tergantung konteksnya. Fatabayan annal amra wa qawluhu ta'ala li kun fayakun. Maka jelaslah bahwasanya al-amr adalah perkataan Allah Ta'ala untuk sesuatu kun fayakun. Bi amrihi lahu dengan perintahnya kepada sesuatu maka jadi sesuatu tadi. Wa anamur amrohu dan semuanya amrnya Allah di sini wa kaulahu bimana wahid amrullahi wa kaulahu satu makna amrullahi wa qaulullahi satu makna yakni bukan makhluk wa anu yakul kun hakikatan Bahwasanya Allah itu berkata kun secara sebenarnya bukan majas. Wa anal amru ghairul khalq li'atfihi alaihi bilwawi. Dan amr itu adalah bukan makhluk karena diatofkan atasnya dengan wawu ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru wa wa wa atof. Wa atof eh, tak tadi al mugoyaroh menuntut perbedaan antara yang diatafkan dan yang antara ataf dan yang maktuf alaih maktuf dan maktuf ala alaihi intaha wa sayati mazidun lihada fi babi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ta'malun apa saja yang kalian amalkan adalah makhluk kalian makhluk apa yang kalian amalkan adalah ma makhluk nah jadi semua perbuatan kita adalah makhluknya Allah Ta'ala. Sampai bacaan kita terhadap Al-Quran adalah makhluknya Allah. Kalau makru, dia kalamullah. Kiraati, makhluknya Allah. Itulah yang dibedakan oleh alimam imam Bukhari dalam kitab beliau yang kitab masyhur Kholku af'alil ibad. Kholku af'alil ibad. Ini kitab satu jilid kecil, sederhana. Bagi yang memiliki itu sangat berfaedah dibaca. Dan ini ada tampil sedikit bagi anak-anak terus bapak-bapak yang memiliki anak-anak kalau beli kitab tulis, buku tulis ini jangan kitab yang ada gambarnya. Ada gambarnya, kemarin juga ada yang ada gambarnya. <clears throat> dan biasanya tinggal di masjid. Jadi untuk memuliakan masjid diantaranya adalah disingkirkan dari perkara yang terlarang diantara gambar yang bernyawa. Jadi untuk bapak-bapak yang biasa memberikan memberikan duit untuk anak-anak beli kitab, kalau beli apa beli buku tulis harus diperhatikan jangan dipesan jangan beli yang ada gambar bernyawa. Baik, alhamdulillah alamin. Tafadhalu.